yang disarah oleh Asy Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dan telah selesai pembahasan kita tentang syafaah. Nah, dan masuk pada pembahasan berikutnya yaitu ucapan al-muallif rahimahullahu taala والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان فالجنة مأوى أوليائه والنار إقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون Kata al-mu'alif rahimahullahu taala dan surga dan neraka keduanya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. La tafniyan dan bukanlah perkara yang fana. Ya, bukan perkara yang fata morgana yaitu surga dan neraka. Wujudnya ada. Enam nanti akan dijelaskan dengan dalil-dalilnya. Wal jannatu maka surga adalah tempat kembalinya bagi wali-wali Allah. Dan neraka adalah ikab, naam hukuman azab bagi a'daihi, musuh-musuhnya. Dan penduduk surga di dalamnya kekal. Naam. Sesungguhnya orang-orang naam yang melakukan naam dosa mereka di azab jahannam khalidun kekal. Nam, namun orang-orang yang melakukan dosa ini yang mengeluarkan dari nam keislaman sehingga mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Mereka la yufattaru yaitu la yukhaffifu atau la yukhaffafu. Mereka tidak diringankan azabnya Wahum fihi mublisun. Dan mereka di dalam neraka berputus asa. Nah, karena mendapatkan azab dan azab. Qala Asy'ari rahimahullahu taala al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Al-jannatu lugatan al-bustanul kathirul asjara. Naam. Al-bustanul kathirul asjara. Naam. Jannah, surga, naam, kata al-jannah secara bahasa adalah kebun yang banyak pohonnya, ya. Sahib. Wa syar'an secara syariat ad-darul lati a'addallahu a'addaha Allah fil akhirati lil muttaqin. Dan al-jannah menurut syariat adalah enam ad-daru tempat yang Allah persiapkan tempat tersebut di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Ini al-jannah secara syariat maknanya. Wa naru lugatan ma'rufatun. Dan nar secara bahasa ma'ruf, diketahui oleh manusia, ya. An-nar api. Naam. Wa syar'an secara syariat adalah ad-darul lati a'addaha Allah fil akhirati lil kafirin. Adapun secara syariat makna an-nar adalah tempat yang Allah persiapkan di akhirat kelak naam bagi orang-orang kafir. Allah persiapkan naam tempat tersebut di akhirat naam lil kafirin bagi orang-orang kafir. Baik. Wahwa makhlukatani al-an. Dan surga dan neraka merupakan enam makhluk Allah yang sekarang sudah ada. Enam. Yang sekarang sudah ada. Enam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala likaulihi ta'ala fil jannah uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa uiddat dengan fiil madhi nam yang menunjukkan telah berlalu, berarti telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nam, uiddat pakainya fiil madin. Nam, uiddat surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, menunjukkan bahwa surga telah ada sekarang. Nam, Wa finnari ada pun dalil tentang nar tentang adanya sudah ada sekarang oh, sebagaimana firman Allah taala uiddat lil kafirin. Naam, bahwasanya neraka dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, berarti uiddat dengan fi'il madhi juga menunjukkan telah berlalu yang berarti Allah telah menciptakan neraka tersebut sekarang. Nah, berbeda dengan ucapan nam Al-Mu'tazilah. Dan orang Al-Qadariyah. Yang mana mereka berpendapat bahwa dan keyakinan ini mereka merupakan keyakinan yang salah. Mereka berpendapat yunsi'uhumallahu yaumal qiyamah. Allah akan mengadakan, menciptakan neraka dan surga itu pada hari kiamat kelak. Pendapatnya Al-Mu'tazilah dan Qadariyah. Naam. Dan juga mereka mengatakan naam khalaqal janna qabla al-jaza naam abasun. Bahwasanya Allah menciptakan ya surga sebelum hari pembalasan itu perkara sia-sia. Ini pendapatnya orang-orang akaliyun. Aklaniyun mereka berpendapat seperti ini. Nah al-Mu'tazilah dan Qadariyah mereka berpendapat seperti itu. Maka bantahannya yang tadi kita bacakan dari firman Allah, "Uiddat lil muttaqin." Bahwasanya surga itu telah ada, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga sama dalil tentang an-nar, "Uiddat lil kafirin." Telah dipersiapkan enam neraka bagi orang-orang kafir. Menunjukkan surga dan neraka telah ada sekarang. 6 maka terbantahlah ucapan Al-Mu'tazilah dan Al-Qadariyah dan orang-orang yang mengikuti mereka Naam bahwasanya neraka dan surga itu belum ada sekarang. Baik, barakallahu fikum. Kita kembali kepada ucapan Asy-Syari rahimahullahu taala wal i'dadu at-tahiyatu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hina shalla salatal kusuf Inni ra'aitul jannata fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nara falam ara kal yaumi mandaran qattu afdha'a minha bahwa al-i'dad na'am bimana at-tahi'ah yaitu telah dipersiapkan. Enam, at-tahiyah persiapan. Enam, sambutan. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enam dalil tentang enam telah adanya, telah diciptakannya neraka dan surga." Hina salat salat al-kusuf ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam mengatakan nam ketika di salat kusuf yaitu salat gerhana dan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku telah melihat surga tu minha unqudan maka aku naam menginginkan untuk mengambil setan dan Nam dari kur, dari naam anggur. standar dari anggur. Unku dan. Walau tuh seandainya aku ambil naam anggur tersebut, la akal minhu ma bakiyati dunia, Ya, maka kalian bisa memakannya dan naam tidak ada bandingannya dari apa-apa yang ada di dunia. Naam. Tak kalah memakan anggur tersebut. Nah, kelezatannya, naam tidak ada tandingannya di dalam dunia. Nah, ini keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan telah ada surga tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan berikutnya, itu dan aku melihat neraka dan aku tidak melihat naam pemandangan yang lebih ya jelek, pemandangan yang lebih menyeramkan, enam seperti hari ini. Enam, ini menunjukkan bahwasanya neraka pun telah ada. Enam, waraitu aksar ahli anisa. Sambungan hadis tersebut dan aku melihat kebanyakan penduduk di dalam neraka itu adalah para wanita. Ya. Kenapa? Disebabkan karena mereka mengingkari dari kebaikan-kebaikan suaminya. Nah, mereka mengingkari dari kebaikan-kebaikan suaminya yang telah banyak sekali melakukan kebaikan kepada istrinya, kemudian tak kala Naam tidak melakukan kebaikan dalam satu perkara, kemudian istrinya mengatakan tidak ada kebaikan sama sekali dari kamu. Ini menunjukkan Naam perkara yang sering terjadi Naam dan penduduknya kebanyakan, naam penghuninya kebanyakan adalah para wanita. Maka naam kita sebagai naam suami harus selalu memberikan arahan-arahan kepada istri, naam kepada istri-istri kita untuk agar terhindar dari perkara tersebut. Barakallahu fikum dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Muhajar rahimahullahu taala tentang hadis yang lebih naam jelas bahwasanya neraka dan surga itu telah ada. Ya. Naam tentang dalilnya dari As-Sunnah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala bahwa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lamma khalaqallahu al-jannata wan nara arsala Jibril alaihi salam ilal jannah faqala undur ilaiha wa ila ma a'dattu na'am ahlaha fiha Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tak kala Allah telah menciptakan surga dan neraka. Ini menunjukkan telah ada surga dan neraka. Tak kala Allah telah menciptakan surga dan neraka. Allah mengutus Jibril alaihissalam naam untuk melihat kepada surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Undur ilaiha." Lihatlah kepada surga tersebut. Naam. Naam, dari kenikmatan-kenikmatan yang aku telah persiapkan bagi penduduknya, bagi penghuni surga tersebut. Naam, dan ini hadisnya hasan. Baik, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada. Naam. Muttafaqun alaih adapun hadis yang tadi kita baca yang ini ra'aitul jannah ya mutafakun alaih. Wal jannatu wan naru la tafniyani dan surga dan neraka la tafniyani bukan perkara fata morgana. Nah, bukan perkara hanya cerita saja, namun ada kenyataannya. Nah, ya, dan perkara yang abadan, yang ada selama-lamanya, kekal, Naam surga dan neraka. Bukan perkara yang ada kemudian hilang. Lah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka naam kekal adanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka yaitu orang-orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah. Inda Rabbihim di sisi Rabb mereka. Nah mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah dan nah ini menunjukkan dalil bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Dan nanti akan disebutkan dalil-dalil berikutnya oleh Asyar rahimahullah. Wal ayatu fi ta'bidil khulud fil jannah kathira. Dan ayat-ayat tentang naam kekalnya surga sangatlah banyak. Wa amma finnar adapun naam kekalnya neraka disebutkan di dalam naam tiga tempat. Naam tiga tempat pada surat An-Nisa ya, tempat yang pertama yang menunjukkan neraka kekal di dalam neraka kekal adanya sebagaimana di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman wala liyahdiyahum tariqa nam illa tariqa jahannam qalidina fiha abada. nam dan tidaklah naam mereka diberikan petunjuk kepada suatu jalan melainkan jalan neraka jahanam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya neraka pun kekal adanya. 6. Wabil Ahzab. Yang kedua tempat yang kedua dari naam perkara yang menunjukkan bahwa neraka itu naam kekal. Di dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira." khalidina fiha abada. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir wa addalahum dan mempersiapkan bagi mereka neraka khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan neraka itu kekal adanya. Wa fil jin dan di dalam surat Al-Jin, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada." Naam. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini menunjukkan enam bahwasanya neraka itu kekal adanya. Baik. Kemudian yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah wa qala Allah taala innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun La yufattaru anhum wa fihi mublisun. Nah, sungguhnya orang-orang yang melakukan kejelekan, nah kejahatan, mereka diazab jahanam, mereka kekal dalamnya, la yufattaru, mereka tidak diringankan azabnya, wahum fihi mublisun dan mereka berputus asa di dalam neraka tersebut. Maka ini dalil enam bantahan bagi enam orang-orang yang naam mengatakan bahwasanya neraka dan surga itu fana. Naam, perkara yang tidak kekal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jaham ibn Sufwan, Naam Imamul Mu'attilah, yaitu pemimpin dari Al-Mu'attilah. Dari golongan Jahmiyah. Naam, mereka pemimpin Naam dari Naam kelompok Jahmiyah. Naam Jaham ibn Sufwan. Mereka mengatakan atau dia mengatakan ul jannah wan bahwasanya surga dan neraka itu perkara fana. Ya, perkara naam yang naam tidak kekal adanya. Naam dan perkara fata morgana saja. Naam mereka mengatakan seperti ini. Maka bantahannya sangat banyak bahwasanya surga dan neraka kekal adanya. Dan juga ditunjukkan dari hadis, adapun tadi kita sebutkan ayat-ayat dari Al-Qur'an bahwasanya surga dan neraka itu kekal ya. Naam adanya dalam adapun dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu naam yaitu hadis yang menceritakan bahwasanya naam akan disembelih kematian tersebut. Naam kelak Naam pada hari kiamat. Naam di antara surga dan neraka. Kematian itu akan disembelih dan akan ada pembahasannya setelah ini. Setelah pembahasan ini surga dan neraka pembahasan tentang naam bahwasanya kematian itu akan disembelih. Sayyid. Kemudian, naam maka Kata Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam di hadis tersebut, ya ahla jannati khuludun fala mauta. Ya, wahai penduduk surga, maka kekalah di dalamnya fala mauta, maka tidak ada kematian setelahnya. Karena kematian sudah di enam disembelih. Enam. Wa bi ahli nar khuludan fala mauta. Adapun bagi penduduk neraka, enam kekal di dalamnya. Maka tidak ada kematiannya. Tidak ada kematian di dalamnya. Setelah al-muwahidun orang-orang yang muwahid. Naam dari pelaku kemaksiatan dikeluarkan dari naam neraka jahanam. Naam, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka kekal adanya. Kemudian ucapan Asy'ari rahimahullah al jannatu fi a'la illiyin bahwasanya surga itu berada di paling tinggi tempatnya yaitu al illiyin ya liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah taala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin nam bahwa sungguhnya ya balasan dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan lafi illiyin maka mereka akan berada di illiyin di surga yang tempatnya ya di tempat yang tinggi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Barra ibn Azib al-masyhur fi qissati fitnatil qabr dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Barra ibn Azib yang terkenal di dalam kisah berkaitan dengan fitnah al-kubur. Nah, dan hadis ini sangatlah panjang Naam, hadis ini sangatlah panjang yang menceritakan tentang naam kematian orang-orang yang beriman, bagaimana saat dicabut nyawa dan kematian orang-orang kafir ketika akan dicabut nyawa. Naam, kemudian ruh tersebut diangkat, naam yang telah diangkat ruhnya diangkat ke langit. Kemudian orang-orang yang beriman, naam para malaikat akan bertanya, siapa ini yang harum wanginya? Naam, maka dibukakan pintu langit, kemudian naik berikutnya dan seterusnya. Adapun orang-orang kafir, maka naam baunya, naam luar biasa baunya sehingga tak kala dinaikkan ke atas langit, maka para malaikat bertanya, siapa ruh tersebut? Maka ini adalah naam fulan dan fulan. Naam yang baunya luar biasa. Naam jeleknya. Kemudian tidak dibukakan pintu. Naam. Kemudian kita akan baca sebagian penggalan dari hadis tersebut. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Uktubu kitab abdi fi'liyin wa a'iduhu ilal ardi. Tulislah naam naam kebaikan-kebaikan bagi hambaku. Naam di surga al-illiyin di tempat yang tinggi disebutkan dalam hadis tersebut langit yang ketujuh. Enam. Wa aiduhu ilal ardi. Kemudian kembalikanlah hamba tersebut ke bumi. Enam. Sudah dipersilahkan. Enam. Naik. Kemudian dikembali untuk dikembalikan ke bumi. Karena mereka yaitu makhluk tersebut berasal dari tanah wan naru fi asfala fi asfala fi asfali safilin adapun neraka berada di Naam. Naam yang paling bawah tempatnya. Naam liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah taala Kalla inna al fujjari la Naam sungguhnya naam catatan atau balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan tempatnya di dalam atau tempatnya yang paling bawah. Naam. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Al-Barra ibn bin Azib As-Sabik. Adapun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya neraka itu terletak di dalam tempat yang paling bawah, sebagaimana hadis Al-Barra ibn Azib, yaitu yang tadi di atas tadi. Ya, nah ini yang di atas itu menceritakan hadis tentang kematian orang-orang yang beriman. Adapun yang di bawah, Naam diceritakan tentang kematian tak kalah seorang yang mati dalam keadaan dia kafir. Naam. Kemudian fayakulullah taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah, naam, bagi naam hamba-hambaku atau bagi hambaku fi sijjin ya, yang melakukan keselekan-keselekan tersebut sijin, di sijin, yaitu di bumi yang paling bawah. Maka ini pendapat yang benar, ya. Enda ahli sunnah wal jamaah bahwasanya surga fis sama berada di langit. Wa an nar fil ard. Adapun neraka itu berada di enam bumi yang paling bawah. Enam Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan pembahasan yang sangat panjang tentang tempat surga dan neraka. Dan juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walaupun ada beberapa dari naam golongan ya yang menyelisih pendapat ini. Baik, insyaallah pada uh, kesempatan kali ini kita cukupkan karena waktu telah 6 habis dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang naktafi bihadal qadar subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu barakallahu fikum